Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ba'd kita lanjutkan bacaan terhadap syarah Lum'atul I'tiqad yang disyarah oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Shalal Fauzan Astabahullah yang punya kitab Istimah halaman 214 yang punya kitab yang tidak punya kitab didengarkan agar tidak gagal faham. Karena pembahasan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah pastikan faham dan tidak gagal dalam memahaminya. Pertanyaannya, sudah kita lewati pada pertemuan yang telah lalu bahwasanya pelaku dosa besar kafir atau tidak menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah Ahmad pelaku dosa besar kafir enggak? Hah? Kafir enggak? Pelaku dosa besar, penzina, pemabuk, penjudi, kafir enggak menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah? Hah? Kafir atau tidak? Tidak. Atau kafir? Tidak. Harus yakin itu. Kafir atau enggak? Enggak atau tidak? Yang yakin, kafir enggak? Enggak. Pasti iya iya kafir atau iya enggak? Yang serius ini. Pelaku dosa besar menurut ahli sunat wal jamaah penzina, pemabuk, penjudi, kafir enggak? Hati-hati. Menurut ahli sunat wal jamaah jangan tertukar ingatan kemarin. Ada ahli sunnah, ada khawarij, ada mu'tazilah. Keliru dikit berbahaya nih. Kafir enggak? tidak kafir ditanaman di antum. Pelaku dosa besar selain dosa kesyirikan tidak kafir. Paham ya? Nah, tapi bagaimana? Mukminun naqisul iman. Dia mukmin cuman berkurang keimanannya. Ingat-ingat, dia mukmin cuman berkurang apa? Keimanannya. Menurut ahli sunnah wal jamaah. Perhatikan. Kemudian menurut orang-orang khawarij bagaimana? kafir. Pelaku dosa besar kafir. Paham ya? Menurut orang Khawarij pelaku dosa besar kafir. Mereka permisalkan seperti bilangan 10. Bilangan 10 dikurangi 1 berapa, Mas? Mas Hasan? 9 enggak dikatakan 10 lagi. Orang mukmin sekali berbuat dosa besar kafir, enggak mukmin lagi. Menurut versi Khawarij. Paham? Mu'tazilah bergaya dia. Mu'tazilah mengatakan pelaku dosa besar keluar dari keislaman tapi tidak masuk dalam kekufuran. Keluar dari keislaman tapi nggak masuk dalam kekufuran. La mukmin wala kafir gitu loh. Mukmin nggak enggak, kafir nggak enggak juga. Berarti bagaimana? Di antara dua tempat. Kalau mati meninggal dunia dikubur di mana coba? Mau dikubur bersama kaum muslimin nggak muslim, nggak mukmin. Mau dikubur sama orang kafir nggak kafir katanya. Ditaruh tengah jalan jago orang. Terus bagaimana coba? Bikin bingung Mu'tazilah ini. Paham ya? Kita katakan gagal faham. Kedua-duanya pendapat yang batil. Faham ya? Dan tak katakan ini dunia. Akhirat sekarang. Bagaimana menurut orang-orang Mu'tazilah dan Khawarij? Pelaku dosa besar di akhirat bagaimana Mas Iqbal? Kekal di neraka atau wajib masuk surga? Atau bagaimana? Kekal di neraka. Khawarij dan Mu'tazilah eh, bersaudara. Di akhirat menurut mereka pelaku dosa besar kekal di neraka. Allahul musta'an. Mafhum? Menurut ahlu Sunnah wal Jamaah Bagaimana pelaku dosa besar? Wajib masuk surga, wajib masuk neraka atau bagaimana? Naam. Tahta masyiatillah. Di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jika menghendaki untuk diampuni, diampuni. Jika menghendaki untuk diadab, diadab sesuai dengan kadar apa? dosanya. Datang kelompok berikutnya, perhatikan. Murji'ah. Bagaimana Mas Murji'ah, Mas? Pelaku sebentar bagaimana di akhirat? Wajib masuk neraka atau enggak boleh masuk surga atau haram masuk ke surga? Murji'ah. Apa? Enggak. <laughs> Anak pengen yang pasti. Murji'ah Murji'ah meyakini pelaku dosa besar di akhirat bagaimana? Wajib masuk neraka atau wajib masuk surga? Gak masuk dua-duanya? gak masuk neraka, masuk surga. Hah? Wajib masuk surga bayangkan, wajib masuk surga. Kok bisa seperti itu kenapa Zaki? Kenapa kau wajib masuk surga? Kenapa? Untuk ungkapan berat. Nah, antum berat ungkapkan antum, coba ungkapkan. Kenapa kok wajib masuk surga itu loh kata Murji'ah? Kenapa? Dari apa? Sehingga kalau antum lewat itu apa Sehingga lagi ambil simpelnya selesai dari antum pakai karena amalan gak masuk bagian dari keimanan sehingga Hah? Naam. Sehingga perbuatan dosa besar tidak berpengaruh dengan amalannya. Imannya sempurna seperti imannya siapa? Kata mereka Jibril Mikail. Bayangkan itu. Murji'ah. Berarti ada berapa kelompok totalnya? Ada berapa? Totalnya berapa kelompok berarti? Eh? Ada berapa? Totalnya berapa kelompok berarti? Eh, Nasril? Empat. Empat aja ya. Mu'tazilah, Khawarij, Murji'ah, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah ini nomor satu sudah. Murji'ah, Khawarij, Mu'tazilah gagal faham ahlu sunnah yang paham seputar apa akidah. Jangan keliru ya. Ahlu sunnah wal jamaah pemahamannya lurus dengan dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Kita lanjutkan perhatikan baik-baik itu halaman 214 yang tidak punya kitab didengarkan baik-baik. Wal Mu'tazilah kulun. dan orang-orang Mu'tazilah mengatakan, "Innahu yakhruj minal Islam wa la fil kufri." Lihat ini. Orang Mu'tazilah mengatakan pelaku dosa besar keluar dari agama Islam tapi tidak masuk dalam kekufuran gitu Gimana ini modelnya? Bal yakunu fi manzilah bainal manzilatain. Bahkan pelaku dosa besar dia berada di suatu tempat di antara dua tempat. Enggak mukmin enggak kafir katanya. Enggak mukmin enggak kafir. Bingung enggak orang ini? Bingung ini loh. Di dunianya bingung, di akhirat ngawur. Amin. Ya? Kenapa ngawur? Kekal katanya. Mu'tazilah kompak dengan Khawarij, kekal di neraka katanya. Di dunianya bingung. Enggak di enggak di enggak kafir, enggak muslim dia. Ya. Enggak mukmin atau kafir. Terus bagaimana? Di antara dua tempat. Lahua bi kafirin wa bi muslimin lihat itu. Dia enggak kafir dan dia enggak muslim. Fa in mata ala dzalik fa huwa kafirun wa yukhlat finnar. Kalau dia mati di atas perbuatan dosa besar tersebut kafir. Berarti kafir kalau sudah mati. Dia kekal di neraka katanya. Allahu musta'an. Kama taquluhu al khawarij. Sebagaimana yang diungkapkan oleh orang-orang khawarij. Wa qilal ini batilun. Dan masing-masing kedua madhab tersebut batil. Khawarij siapa penolaknya? Ayo. Siapa? Dul Khuwaisrah banyak kan? Yang mana? At-Tamimi. Dul Khuwaisrah At-Tamimi. Badui yang kencing di masjid, siapa itu? Dul Khuwaisrah Al Al-Yamani, dibedakan. Yang menghancurkan Ka'bah akhir zaman. Dzulqarnain atau Akmal. Awalam antum Dusuai kotain Dusuai kotain Gelar untuk Osman Afan Affan anhu. Dzunurain. Gelar untuk Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dzu Dzu Sibtain. Sibtainnya Sibtain ini. Memiliki dua cucu, cucu Rasulullah SAW maksudnya, Hasan dan Husain. Mahum, itu gelar-gelar seperti itu dikondisikan. Yang membangun benteng. Ah, benteng Ya'juj Ma'juj. Antum, Zumal itu siapa? Yang bangun benteng Zumal itu siapa? Yang membangun benteng Ya'jud Ma'jud. Antum. Dul Dul Kornain. ya, apalagi semua yang pakai dul tadi ya. Nah, termasuk bagian dari Asmaul Khamsah antum. Dumalin. lewat. Ya, apakah semua itu ya. Nah, barakallahu fiik itu semuanya faedah karena banyak dzur itu harus paham dzur ini yang mana. Sejelek-jelek so, manusia di hadapan Allah taala. Kadang Telkomsel, kalau ke sana jadi Indosat. Kalau sudah jadi XL. Nah. Dzu Ayo, buat Wajhain. Pakai tuh semua itu, di faedah itu, tuh tuh tuh tuh, tapi beda-beda semuanya. buat Wajhain. Orang yang memiliki dua wajah. Kalau bersama orang-orang yang cocok jadi Telkomsel dia. Kalau bersama orang-orang di luar sana jadi Indosat. Mundur ke belakang jadi XL. Eh, maju ke depan jadi Axis. Seperti itu. Berpindah-pindah terwajahnya nggak pernah kokoh di situ. Maksudnya barakallahu fiik, faedah du seputar du itu penting sekali biar antum enggak bingung. Du ini apa maksudnya? Du Suwaikotain, Dul kormen, ya kan? Dul Khuwaisirah, ya kan? Du Malin, ya kan? Du Sibtain, Du Nurain, banyak du semua itu. Itu kalau antum catat di buku antum, itu penuh itu kalau diulang-ulang. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Kita lihat sini. Fal mu'minu yabqa ma'ahu asl iman. Perhatikan dikit lagi ini. Maka orang mukmin masih berada padanya apa? dasar pokok keimanan. Ini al-sunnah ya. Walau irtakaba kabiratan min kabair dulu, walaupun dia melakukan dosa-dosa besar. Orang mukmin walaupun melakukan dosa besar, dia masih punya dasar keimanan. Jangan pernah dicabut itu. Kalau dihilangkan berarti dia mengkafirkan hati-hati. wahadil kabiratu tungkis imanahu wa tufsikuhu. Lihat ini. Dosa besar ini mengurangi keimanannya dan membuat dia fasik kok. Membuat dia apa? fasik. Lakin la yuqal, tapi tidak dikatakan innahu kafir. Lihat ini. Tidak dikatakan bahwasanya dia apa? Dia kafir. Penting ini, jangan sampai keliru. Hada madhabu ahli sunnati wal jamaah. Inilah pendapat ahli sunnati, ahli sunnati wal jamaah. At-ta'ifatu al-mansurah al-firqatu an-najiyah. Min hadil masalah azimah. Dari permasalahan yang agung ini. Mafhum? Nah. Di permasalahan yang agung yang besar ini ternyata sudah ada kesimpulannya. Jangan sampai gagal paham ya. Anak tutup yang terakhir perhatikan baik-baik. Ada berapa madhab tadi? Empat madhab. Madhab yang sesat ada berapa yang sesat? Yang sesat ada tiga. Mu'tazilah, Khawarij, Murji'ah. Mu'tazilah dan Khawarij sepakat. Pelaku dosa besar apa? Kalau meninggal nggak tobat, kafir kekal neraka. Untuk di akhirat ini ya, Murji'ah mengatakan pelaku dosa besar wajib masuk surga. Ahlus sunnah mengatakan pelaku dosa besar di akhirat bagaimana? Tahta masyiatillah. Ini di akhirat. Sekarang di dunianya. Mu'tazilah mengatakan pelaku dosa besar gak mukmin enggak kafir. Gak mukmin enggak gak kafir. Kondisikan ya di antara dua tempat. Khawarij mengatakan kafir. Murji'ah mengatakan Sempurna imannya. Eh? Mendem mabuk eh, nah main togel, eh, dua nomor itu, paham ya? Katanya imannya sempurna katanya. Allahul musta'an. Bayangkan itu. Ahlus sunnah bagaimana ahlus sunnah? Pelaku dosa bagaimana mas di dunia mas? Tapi mukmin enggak dia? Hanya saja berkurang keimanannya. Mukminuna kisal iman. Mafhum? Nah, wallahu a'lam bissawab yang kita ambil. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.